محمد سيد الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Contohnya dari dulu, para kebun para sepuh, haji sepuh. sanipun para hadirin, para bapak, para ibu, tamas bayu lan kita kemawon ingkang insyaallah wonten ing Dan punika hari yang rahmat saking Allah Subhanahu wa taala pinaringan anugerahan kenikmatan binangkung mas tetepipun iman dan Islam. Para rawuh, para bapak. Dirakan kertani pun sahibul hajjah. Bapak Heru setiap Budi. Wonten ing dalu punika kula panjenengan sedoyo makempal manunggal wonten ing majelis mubarok punika kita perlu yang syukur datang Allah Subhanahu wa taala wonten ing dalu punika panjenenganipun Bapak Heru Setia sampun hasil kita titahipun Gusti Allah yaiku menika netahaken putra ingkang asma Lutfan Zaki iya, iya. Alhamdulillah Mujib syukur Terus temanipun dan punika Tasyakuran Ritanan Sepisan Tasyakuran ingkang kalih rikana. Tasyakuran wujud syukur Alhamdulillah dari punika. Sohibul hajah, sohibul bed. Wujudaran syukur datang Allah Subhanahu wa Ta'ala anti sedekah wonten asopan dengan sedaya lajeng kanthi mau semikir entah lewat sana-sana sikut untuk tanding syukur ikut sahibul hajat. Insya Allah pensyukur pinten bisa mesti ikut. syukur sini dan sini pun Allah mesti bakal dipun tambahi kenikmatanipun saking Gusti Allah. Kalau kita mendengar hafal banget Dawuhipun Gusti Allah dan jinipun Gusti Allah Wa in syafarukum la azidan nakum Wala in syafarukum inna ala la syadid Dawuh punika menawi dipun menjadi saking basa Arab punika kebak kalian janji utawi taktik utawi pengingat dan janjinipun Allah. La in syakartum la dan nakum wonten la in yakti tenangan umpamane sira dalam syukur marang insya. La dan nakum yakti tenangan mesti aku bakal nambah. Yuk, yuk, pun yuk, itu tenanan. Mulai diongkir ini dari Gusti Allah dan ini pun bukan akal dipun ungkir. Mesti dipun. Pertama itu dipun tunaikan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, wonten ing tafsiripun syukur punika syukur nikmat wonten dawuhipun fa'amantum wa ata'tum Ya syukur bermutat namun tetapi Alhamdulillah aku syukur matur nuwun marang kusti Allah ana mohon tempat aman pun Syukur kenikmatan ingkang kita syukuri Nambai iman kita iya Pilih nopo kita dipun paringaken datang kita punika itu saking kusti Allah Tanya kangge Tanya sikut. dan yang menikun Allah diserah kusti Allah bagi bagi dipun paringaken sinten kapan dipun tarik melih kapan gitu ini kalau bertani pun gusti Allah syukur Pahaman semua apa pun tak sangguni pun nambah jadi pun iman itu yang tinggal saya bersyukur mesti nambah ketaatan pun dalam gusti Allah. Syukur alhamdulillah dari punika kula panjenengan dipun subuh wonten nunjukan wonten jajanan aku telat Nah, itu syukur loh, Alhamdulillah, ada ujiannya, ada jajanannya. Itu Alhamdulillah, kebaikan. Kemana itu? Alhamdulillah, itu tidak aktif, dengan kayak ini, Gusti Allah. Namun, lantaran Bapak Eri, setiap Karena ini pun nambah iman kita yakin tanggung Kristi Allah. Dinambah yakin bukti, itu bakal ditarik ya menarik Gusti Allah. Umpamane yang kebahagiaan ya bertani pun Gusti Wah, atau aku misalnya ini pun nambahi iman kita iman dari toat kita toat kita beri pemudikasi aku berbagai dari timur terus orang jikir tahlil ya aku mudikasi syukurku perawan mawas jikir dan tahlil wonten ingkang kare kalau Hmm. berarti naik turun itu mau berarti berapa syukur. kita menciptakan ketaatan itu kita berbalan syukur pun mesti bakal dipertambil jenis Kristus karena ini pun berbalan kritan yang terjadi biasanya pun kode namun ya rangkum deh kalau itu nanti kedagosan naos kamu kok tak metu mesti Padahal biasanya nak metu itu kode kedelok meneh terbubar. Terus kamu yang sering tak mentenangi wae, suwi ngomong pemerintah orang metu metu. Sama aja yang mau temen-temen di ini kota Kota terkadang jadi mungkin negara negara itu. Betul wonten, ah, ngerti wong harus mau tak rampung iki. Ya, alhamdulillah itu wonten bapak. Tapi kami Kristen. Iya. Kristen pun itu pun artosipun Nah ini kadang juga mengalami iki Kristen pun itu alat kelamin sami dilanang utawi wadon kuwi pun wasatane Kristen. Terus namun salah sapran itu kita namun kebiasaan kita menarik nyebut Kristen itu yang ngetok wujudnya mana? Ini ada yang kita dengan alat tersebut, alat kelamin kami laki lagi atau perempuan. Kata dilihat nanti Nabi, tidak kalau kita nabi. Wagobat al-hasyafatu fakat wajabah al-wujud. Umpamanya nalikane ketemu ya, kita loro, kita loro itu nopo gitu. Ya. Kelamin laki-laki dan perempuan pun ketemu wagobat al-hasyafatu. Lang hilang, belum hilang termujizat. Ya. Walaupun nanti nanti nabi, ah, nak manuk lanang kalau manuk itu ketemu terus helmnya hilang. Hilang Hilangnya hilang dan hilang. Pasal wajah ta'ala itu, mongko wajib atis. Kenapa menurut teman-teman Itu ada orang-orang. Kita menikah, Tanpa kita mengenal ini, sampun diberdawakan ini Allah datang malaikat datang Nabi Ibrahim. Wonten yang Yuswa pulung dosa langkung. Yuskatana Ibrahim ba'datama nina tanah waktu tanah bil Nabi Ibrahim punika ingkang tak sampunipun umur wolung dosa tahun. atau sebut boten pas umur wolung puluh naik tak sampunipun Yuswa wolung dosa tahun. Tepatnya pun kita di kono akal. Waktu karena bilkordun lan dibun kita melawan kapak. Waktu kapak muka saat ini berkembang. Menawi kita ngeyel ngeyel, wong jauh kan di nabi ikut dengan di kapak. Kuncinya nak kita ngeyel ngeyel pokoknya serba sampai kanjeng nabi manut oleh keberda orang positif. Ini kita ngeyel melalui sumpet, buat kenal dia sumpet, buat kenal dia langkah, kubu yang nganggur. Remuk. Remuk, ya. Nah, ini kita berkeluar dosi, ikan baik kubu jika, esensi pun, inti pun, kristen, mencari kubu pun, ikan mengalami ikut, utawi pulpa. Ipun mencari, pantun corong-corong awam. ngangge kuning, ngangge nopo, ngangge peso, ngangge pedang, ngangge kata konggo. Wata karena di kotum, nopo nabi belum kita ngibul ngatum kotum. Lajeng Dewa pinter menyinggung kita, itu betul wonten ketentuan satu Kapan kudu dipikirkan betul wonten. Ingkang baku kita ceritanya pun di Nabi Ibrahim di tanah pun di sini kok Ishak wonten ing umur hitung dinten. Semanten pun juga di Ibrahim ini dan Hasan Husain itu ini pun di umur hitung dinten. Jadi nak namanya ngeyel meneng, pokoknya kudu terus kalau kanjeng Nabi dia ya namakan anak itu pas umur hitung tahun, ya pitung dino, ini kita. Kanjeng Nabi kita akan kalian kusen di umur hitung dinten. Oh, dan dan ini 那很多人都走过，我等于说在总经理走过，一样的路，没哪一张不能走，我等于说你来了。Ketatrapan roh di dalam sholat dan menangani kotel bunyi kau sanggup ketatrapan suci bersih badan pun sangking nasi sangking sahibun sholat. Sangking sahibun sholat itu harus sih. Mesti suci saking nabi. Ranten menawi boten dipun kerti, boten dipun khitan. Iku wonten tanggapan kotoran nasib ingkang bangun-bangun mungkin numpuk tembriku sisan sakit nutupi saluran lenting sakit dados penyakit ingkang dem kan salat niku boten sah penggawa nasib niku Rasulullah kirim orang kirim pasal punika disampun keadaan suci. Terus bocah adem saya suci yang enggang boten dipun khitan niku peperanipun numpuk sing boten sakit penyakit niku kula bocah adem akan dhateng anak kula. Anak kula niku kita umur kali iki tidak tahu Tidak tahu kepeksa kita, Di mereka niku Rumi antri harus dan harus ngancem di Ngancem pempes. Dari waktu itu kok bangun-bangun umur telung tahun itu awalnya panas. Dibesarkan dokter oh itu penyakitnya kehidupan, kesudupan kotoran endapan saking air kencing. Itu soal itu dibun ketok, dibun sunat, kotoran itu. Alhamdulillah, berbisnis langsung mari. Ini dia terus wujud saking eh, Tunggu-tunggu kita saat kita datang sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, anjing rangkai kita kalau Untuk yang akhir, atau dua, jadi cinta tenang itu masih ini. Akhir itu mungkin-mungkin kemauan, anggota Ruspani, Dikasih, punika tetes putra engkang solid engkang berkot datang tiang sekulipun, jadi akan Kecuali pun kalau aku tidak percaya, sepul Ibu memiliki tanggeng Bopo Nabi Ibrahim Dalam konsultasi kami harap-harap Terus Secara Ibu Nabi Ibrahim ulang lagi Nopo secara Ibu Nabi Ibrahim itu Baca Ibu Kutu Engkang Sari Kuyuk Engkang Sari Anak Nabi Ibu Niko, Nabi Ibrahim tidak ada putra Nabi Ishak, tidak ada putra Nabi Yakub, tidak ada putra Nabi Yusuf. Ibu Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Mongolio, keturunan Mongolio, Mongolio, Mongolio. kata mau di Mongolio, anaknya keputus, jadi jadi Wong Mulio. Nanti kemarin tentang mungkin kemarin, Tuhan jadi saya kesukaan kamu, sorry, dan keturunan Ibrahim. Nabi Ibrahim wa tijahan li mukim asolati wa min zurriyati rabbana wa taqabbal du'a asmada ma'amikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.